Yaitu pembahasan ringkas terkait Al-Udhiyah dan terkait Al-Aid pembahasan ringkas terkait hewan kurban dan juga terkait hukum-hukum seputar Aid. Maka sebagaimana yang telah diketahui oleh umat Islam bahwa disyariatkan pada 10 tanggal 10 bulan Dzulhijjah yaitu Yaumun Nahar disyariatkan pada hari tersebut untuk menyembelih hewan kurban. Untuk menyembelih hewan kurban. Apa itu al-udhiyah? Al-udhiyah yang artinya adalah hewan kurban. Definisinya adalah ma yuzbahu min bahimatil an'ami fi yaumi an-nahr ila akhiri ayyamit tashriqi taqarruban ila Allah azza wa jalla. Definisi al-udhiyah pembahasan kita yang pertama tentang permasalahan al-udhiyah. Apa itu al-udhiyah? Al-udhiyah adalah binatang ternak yang disembelih pada hari Idul Adha, pada hari An-Nahr, yaitu tanggal 10 hijjah Sampai akhir ayam tasyrik sampai akhir hari tasyrik sampai akhir tanggal 13 Zulhijjah disebut dengan hari tasyrik. Hari tasyrik ada tiga, 11, 12, 13. Jadi waktu penyembelihan hewan kurban itu dilakukan mulai setelah sholat id, setelah selesainya sholat imam, sholat idul adha, baru disyariatkan setelah itu menyembelih hewan kurban. Terus waktu tersebut berkelanjutan disyariatkannya menyembelih pada waktu itu sampai tanggal 13 sebelum terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah yaitu dengan tujuan taqarrub mendekatkan diri dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi al-udhiyah. Jadi al-udhiyah adalah yang pertama dari binatang ternak kemudian disembelih pada waktu setelah sholat id sampai tanggal 13 Dhul Hijjah. Kemudian yang ketiga dalam rangka beribadah taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Dan al-udhiyah, al-udhiyah menyembelih hewan kurban ini hukumnya masyru' disyariatkan dalam agama Islam. Hukumnya masyru'. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan al-udhiyah dalam Al-Quran dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensyariatkannya pula dalam sunnah sunnah beliau baik itu sunnah kauliyah sunnah yang berupa ucapan dan hasungan dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnah fi'liyah sunnah perbuatan yang beliau sendiri lakukan yaitu beliau menyembelih hewan kurban maka menyembelih al-udhiyah menyembelih hewan kurban itu hukumnya disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah serta kesepakatan kaum muslimin. Wa ijma' al-ulama, kesepakatan para ulama tentang masyru'iyah, al-udhiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Allah berfirman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Salatlah kamu kepada Rabbmu dan berkurbanlah." Dan berkurbanlah adapun dalil dari sunnah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih faqad dhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini dzabahahuma biyadihi dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih dua domba yang amlah yang amlah yakni dari jenis domba yang bagus dari jenis domba yang bagus sebagian ulama mentafsirkan yakni domba yang berwarna putih dan hitam ada warna putihnya dan ada warna hitamnya ada juga yang mengatakan amlah itu yang di sekitar matanya berwarna hitam di sekitar matanya berwarna hitam Nabi saw telah menyembelih dua kambing dua domba yang amlah yang amlah yakni bagus zabahahuma biyadih beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih keduanya tersebut dengan tangannya sendiri dan para ulama sepakat atas syariatnya al-udhiyah ini sebagaimana hal itu dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Ibnu Qudamah rahimahumullah taala Adapun keutamaan al-udhiyah fadlul udhiyah keutamaan menyembelih hewan kurban yaitu yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub" demikian itu bagi orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syariat-syariat Allah, maka itu sesungguhnya timbul tumbuh dari ketakwaan hati dia orang yang melaksanakan syiar-syiar Islam, maka hakikatnya dialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara syiar Islam yang Allah hasung, yang Allah perintahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk menyembelih al-udhiyah. Dan juga al-udhiyah ini merupakan min a'zamil qurbat, termasuk sebaik-baik ibadah yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat secara umum menunjukkan keutamaan al-udhiyah. Ayat ini secara umum menunjukkan keutamaan menyembelih hewan kurban. Adapun dalil dari sunnah yang menunjukkan keutamaan hewan kurban maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Arabi beliau menjelaskan laisa fi fadlil udhiyati hadithun sahihun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tentang keutamaan al-udhiyah. Tidak ada tentang keutamaan al-udhiyah satu hadis pun yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan al-udhiyah dari hadis Rasulullah SAW tidak disebutkan, hanya saja dia keutamanya umum. Adapun hadis-hadis disebutkan para ulama bahwa di sana terdapat waradat ba'd al-ahadits fi ba'd al-udhiyah walakinnaha dha'ifatun wa minha mawdu'atun wa minha makdzubah. Banyak hadis yang tersebar terkait keutamaan menyembelih hewan kurban. Banyak hadis-hadis yang tersebar di masyarakat terkait keutamaan menyembelih hewan kurban. Namun dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Arabi bahwa hadis-hadis tersebut adalah diantaranya adalah hadis yang lemah riwayatnya atau kalau tidak itu adalah hadis-hadis palsu atau kalau tidak itu adalah hadis-hadis dusta. Tidak ada yang sahih satupun hadis dari Rasulullah SAW tentang keutamaan menyembelih hewan kurban. Inilah pendapat yang sahih bahwa di sana tidak pernah ada satu hadis pun yang sahih yang menunjukkan Rasul pernah menyebutkan tentang keutamaan hewan kurban. Hanya saja keutamaan tersebut umum, sifatnya umum. Menyembelih hewan kurban telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga termasuk syiar Islam, termasuk syiar-syiar agama Islam. Barang siapa yang menegakkan syiar-syiar Islam maka kata Allah, fa innaha min taqwal qulub. Maka dalam ayat tadi Allah menyebutkan itu timbul dari ketakwaan hati dia. Inilah ayat yang secara umum terdapat keutamaan menyembelih hewan kurban. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perbuatan Nabi ini juga terdapat hasungan seseorang untuk mencontoh beliau dalam menyembelih hewan kurban. Adapun ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan menyembelih hewan kurban dan masyhur banyak hadis-hadis yang kita dengar tentang keutamaan-keutamaan hewan kurban, menyembelih hewan kurban, namun itu adalah hadis-hadis yang baik hadis-hadis yang jalur riwayatannya lemah, bahkan sebagiannya palsu dan sebagiannya lagi dusta. <clears throat> Maka cukup keutamaan al-udhiyah itu adalah merupakan syiar Islam dan juga merupakan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian permasalahan berikutnya terkait hukum al-udhiyah, hukum al-udhiyah, hukum menyembelih hewan kurban. para ulama berselisih pendapat, berbeda pendapat apa hukum menyembelih hewan kurban. Sebagian mengatakan hukumnya adalah wajib, wajib bagi yang mampu. Ada pendapat yang sahih yaitu pendapat yang kedua dan inilah pendapat mayoritas para ulama, pendapat pendapat jumhur al ulama bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi yang mampu. Sunnah yang sangat ditekankan bagi yang musir, al-musir, bagi yang punya harta lebih, punya kemampuan untuk melakukannya. Maka itu sangat ditekankan bagi dia untuk menyembelih hewan kurban. Sunnah muakkadah bukan sunnah yang biasa, tetapi sunnah yang betul-betul ditekankan. Betul-betul ditekankan bagi yang memiliki kemampuan. Dan juga boleh bagi dia, misalnya dia masih belum memiliki uang untuk membeli hewan tersebut, boleh bagi dia untuk berhutang. Jika dia bisa menjamin untuk membayar hutangnya tadi, boleh bagi dia untuk berhutang terlebih dahulu dalam rangka untuk menyembelih al-udhiyah taqarruban ila Allah azza wajalla untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. inilah pendapat yang sahih bahwa menyembelih hewan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Dan diantara dalil yang menunjukkan bahwa menyembelih itu hukumnya sunnah dan tidak wajib yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih Nabi saw Wasallam mengatakan idza raaitum hilal dzil hijjah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika kalian telah melihat hilal bulan dzul hijjah jika kalian telah melihat hilal bulan dzul hijjah wa arada ahaduk wa arada ahadukum an yudhhiya falyamsik an sya'rihi wa awfarihi. Kata Rasul, jika kalian telah melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin salah seorang dari kalian ingin menyembelih hewan kurban, maka hendaknya dia menahan diri dari memotong kukunya atau memotong rambut dan memotong kulitnya. Mana sisi pendalilan bahwa hewan kurban itu tidak wajib hukumnya dari hadis ini. Sisi pendalilannya adalah lafat wa arada ahadukum an yudhhiya kata Rasul jika kalian telah melihat 10 bulan Dzulhijjah eh, apa hilal bulan Dzulhijjah jika kalian telah melihat hilal bulan Dzulhijjah dan wa arada ahadukum kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih hewan kurban inilah lafat syahid menunjukkan kata Rasul dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih hewan kurban. Rasul mengatakan jika kalian ada yang ingin menyembelih hewan kurban, maka ini menunjukkan tidak wajib. Kalau saja itu wajib, maka Rasul mengatakan kalian semua harus menahan diri dari memotong kuku dan memotong rambut. Tapi di sini Rasul SAW mengatakan dan salah seorang di antara kalian jika dia ingin, maka di sini terdapat dalil atas tidak wajibnya menyembelih hewan kurban. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan dalam hadis ini fihi dilalah wadhihah. Dalam hadis ini terdapat dalil yang sangat jelas bahwa menyembelih hewan kurban tidaklah wajib. Yaitu dari lafaz fa'arada ahadukum an yudhiya Dan salah seorang dari kalian jika dia ingin menyembelih hewan kurban. Nah, di sini Rasul mengatakan jika dia ingin, tidak mewajibkan. Maka ini jelas tentang tidak wajibnya menyembelih al-udhiyah. Dan juga perbuatan Nabi SAW itu tidak menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut. Perbuatan Nabi SAW menyembelih hewan kurban itu tidak menunjukkan wajibnya seseorang menyembelih hewan kurban. Inilah pendapat yang sahih di antara pendapat para ulama bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Hendaknya mampu tidak semantasnya bagi dia untuk melewatkan tidak sepantasnya bagi dia untuk melewatkan dari al-udhiyah hal itu bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala bentuk rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan dia mengorbankan sebagian hartanya yang dia tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala Kemudian permasalahan berikutnya syurut al-udhiyah. Ini semua anak ringkas. Jadi anak ringkas tidak terlalu panjang. Yaitu diantara syurut al-udhiyah. Syarat-syarat hewan kurban. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam kurban. Syarat yang pertama, ayyakuna min bahimatil an'am, wahiyal ibil, wal bakar wal ghanam. Hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban pada hari Aid Al-Adha itu harus dari jenis harus dari jenis bahimatul an'am, binatang ternak. Apa binatang ternak yang dimaksud? Yang dimaksud binatang ternak, para ulama sepakat yang dimaksud binatang ternak yang boleh disembelih pada hari Idul Adha yaitu ada tiga jenis saja. Al-ibil, onta. Yang kedua, al-baqar, sapi. Yang ketiga, al-ghanam, kambing atau domba. Kambing atau domba. Inilah tiga jenis hewan ternak yang dipersyaratkan dalam al-udhiyah, dalam hewan kurban. Tidak boleh selain dari tiga jenis ini. Maka tidak sah jika ada orang yang menyembelih ayam atau orang yang menyembelih hewan selain dari tiga jenis yang telah disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Para ulama sepakat bahwa tidak boleh hewan kurban tersebut selain dari tiga jenis al-ibil atau onta, sapi dan kambing. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud bahimatul an'am dalam ayat ini yaitu tiga jenis hewan tadi. Maka syarat yang pertama yang harus terpenuhi pada hewan kurban yaitu harus dari jenis harus dari jenis binatang ternak kambing atau domba, sapi dan onta. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat yang kedua, bulugh sin al-mu'tabarati syar'an. Bulugh sin masuknya usia yang telah ditentukan oleh syariat. Masuknya usia yang telah ditentukan oleh syariat. Ini syarat yang terpenuhi dari hewan kurban yang kedua adalah hewan tersebut sudah memasuki usia yang dipersyaratkan dalam syariat yang telah ditentukan oleh syariat. Berapa usia-usia tersebut? Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa al-ibil unta usianya adalah usia minimal usianya harus lebih dari lima tahun. lima tahun ke atas unta usia minimalnya lima tahun. Kalau masih belum lengkap lima tahun maka tidak sah, tidak sah masih empat tahun setengah, tidak sah. Harus lengkap lima tahun atau lebih. Ini pada onta. Jadi onta lima tahun. Wal bakor sanatan. Adapun sapi, maka umur yang telah ditentukan oleh syariat adalah dua tahun. Sapi harus lengkap dua tahun. Sebelum dua tahun tidak sah. Seseorang menyembelih sapi yang usianya masih belum lengkap dua tahun harus dua tahun atau lebih. Yang ketiga, al-ghanam. Al-ghanam ini ada, ada dua jenis. Al-ghanam yang berbe yang artinya kambing yang diistilahkan dengan kambing Jawa atau kambing kacang. Kambing kacang ini disebut dengan al-maiz. Al-maiz yaitu kambing kacang atau kambing Jawa, kambing Etawa. Itu usianya harus sana satu tahun. Kambing Jawa usianya harus satu tahun. Tidak boleh di bawah itu. Tidak boleh di bawah satu tahun pada kambing kacang. Adapun domba, kambing gembel, domba, maka usia minimalnya adalah enam bulan. Usia minimalnya adalah enam bulan. Jadi yang ulangi, onta berapa tahun? Lima tahun sapi dua tahun, al-ma'iz kambing Jawa satu tahun, adapun abon yang artinya domba enam bulan. Inilah umur-umur usia-usia yang telah ditentukan oleh syariat. Maka tidak sah seseorang jika menyembelih hewan kurban yang belum lengkap dengan usia yang telah ditentukan tersebut. Kemudian syarat berikutnya Syarat yang ketiga dari hewan kurban yang harus terpenuhi adalah As-salamatu minal uyub Al-mani'ati minal ijza As-salamatu minal uyubi Al-mani'ati minal ijza Syarat yang ketiga yang harus terpenuhi pada hewan kurban yaitu selamatnya dari kecacatan yang menghalangi sahnya kurban dia. Selamatnya kecacatan yang menghalangi sahnya kurban. Jadi di sana ada kecacatan yang dia itu sampai pada tingkatan tidak sah. Kecacatan yang demikian keadaannya. Dan di sana juga ada kecacatan yang masih sah jika disembelih pada kondisi yang cacat tapi cacatnya ringan. Maka di sini syarat yang ketiga adalah selamat dari kecacatan yang menghalangi tidak sahnya kurban. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Al Bara bin Azib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها wal arja'u al bayyin arajuha wal wal ajfa'u allati la tunqi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan tentang kondisi kecacatan-kecacatan yang tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Apa kecacatan-kecacatan yang tidak sah tersebut? Kata Rasul tidak boleh. La yajuz, tidak boleh. Sampai itu dari hewan yang al-aura al-bayyin awaruha, buta sebelah matanya, yang jelas-jelas butanya al-aura, buta sebelah mata, buta sebelah matanya yang jelas-jelas butanya. Wal arja'u al-bayyin arajuha. Ini yang pertama tadi, buta sebelah mata. Al-arja yang kedua kata Rasul pincang. Yang kakinya pincang. Al-bayyin arajuha. Yang jelas pincangnya. Pincang, yang jelas pincangnya. Sakit dia, punya cacat pincang pada kakinya. Atau yang ketiga, wal maridatu al bayyin maraduha dan hewan yang sakit yang jelas sakitnya. Yang berikutnya wal ajfa'u allati la tunqi. Yang berikutnya hewan yang sangat kurus sampai tidak memiliki sumsum. -sum. Jadi ini empat hewan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Hewan cacat yang disebut oleh Rasulullah SAW. Yang mana ini adalah cacat yang tidak mem yang membuat hewan tersebut tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama adalah buta sebelah mata. Yang kedua pincang, yang ketiga sakit, yang keempat adalah kurus. kondisi yang sangat kurus sekali sampai tidak ada sumsum -sum pada dia. Maka tidak sah jika seorang menyembelih hewan kurban yang kondisi hewan itu seperti ini keadaannya atau lebih atau lebih parah, lebih parah dari kondisi yang disebut oleh Rasulullah SAW. Lebih parah, misalnya buta kedua matanya. Ini lebih-lebih tidak sah. Atau terputus, kakinya putus satu. Bukan pincang lagi, lebih parah daripada pincang. Pincang saja tidak sah, apalagi putus. Maka lebih-lebih tidak sah. Maka kondisi cacat yang melebihi kecacatan ini, itu lebih tidak sah. Lebih tidak sah juga. Adapun kondisi cacat yang di bawah cacat-cacat yang disebut oleh Rasul SAW tadi di bawah kondisi cacat yang disebut oleh Rasul tadi maka itu tetap sah tetap sah seperti misalnya tanduknya patah atau telinganya sobek kondisi cacat yang masih di bawah lebih ringan dari cacat yang disebut oleh Rasul SAW maka itu tetap sah namun tentunya seorang muslim jika dia ingin menyuguhkan kurban dia kepada Allah, dia melakukan kurban ini tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia memilih hewan itu dengan yang sempurna, jangan dia pilih yang cacat. Jangan sampai dia memilih hewan yang cacat untuk dijadikan sesembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semakin hewan itu baik, semakin bagus, semakin mahal harganya, maka itu semakin besar pahalanya, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya bagi yang mampu, bagi yang mampu hendaknya dia lebih mengutamakan yang lebih afdal, yang lebih sempurna keadaan hewan tersebut. Ini syarat yang ketiga yaitu selamatnya dari al-uyub, selamat dari kecacatan yang menghalangi sahnya kurban. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat hewan kurban yang keempat, antudbah fi waktiha. Hewan tersebut harus disembelih pada waktunya. Hewan tersebut harus disembelih pada waktunya. Jadi ada waktunya menyembelih hewan kurban itu telah ditentukan waktunya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan waktu penyembelihan tersebut? Yaitu sebagaimana disinggung tadi, dilakukan penyembelihan itu waktunya mulai setelah sholat Aid, setelah sholat imam. Setelah selesainya sholat, itu dimulai penyembelihan hewan kurban sampai terus berkelanjutan sampai waktu berakhir penyembelihan hewan kurban yaitu pada hari ke-13 bulan Dhul Hijjah sebelum terbenamnya matahari. Jadi ada empat hari. Empat hari waktu penyembelihan hewan kurban. Hari ke-10, setelah sholat id hari ke-11 hari ke-12 hari ke-13 empat hari hari ke-13 berakhirnya sebelum terbenamnya matahari sebelum maghrib sebelum maghrib dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man dzabaha qabla shalah fa innama dzabaha li nafsihi Barang siapa yang menyembelih sebelum salat sebelum salat Id dilakukan, maka hakikatnya dia itu menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan untuk hewan kurban, bukan untuk udhiyah. Dia menyembelih dagingnya untuk dia sendiri, untuk dia makan. Kemudian kata Rasul, "Wa man dzabaha ba'da salati faqad tamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin." Dan barang siapa yang menyembelih setelah selesai salat Id, setelah selesai salat, maka telah sempurna kurban dia dan dia telah mencocoki sunnahnya kaum muslimin. Ini waktu pertama penyembelihan hewan kurban yaitu dimulai setelah salat al-Aid. Adapun waktu berakhirnya, kapan berakhir penyembelihan hewan kurban, di sana terdapat khilaf di antara para ulama. Pendapat yang sahih yaitu hari ke-13 sebelum terbenamnya matahari. Inilah beberapa syarat atau empat syarat yang harus terpenuhi pada hewan kurban. Empat syarat. Yang pertama yaitu harus dari jenis bahimatul an'am, jenis hewan ternak, kambing, onta, sapi. Yang kedua, masuknya usia yang telah ditentukan. Yang ketiga, selamatnya dari kecacatan yang menghalangi sah sahnya kurban. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu disembelih pada waktunya disembelih pada waktunya. Kemudian permasalahan selanjutnya terkait sunnah-sunnah dan adab-adab yang harus diperhatikan oleh al-mudahi, orang yang ingin menyembelih hewan kurban. Beberapa sunnah dan beberapa adab yang penting untuk diperhatikan bagi orang yang hendak menyembelih hewan kurban. Yang pertama, bahwa dilarang bagi orang yang memiliki niatan menyembelih hewan kurban jika telah masuk 10 pertama bulan Zulhijjah jika telah masuk tanggal 1 pertama bulan Zulhijjah tanggal pertama bulan Zulhijjah dilarang bagi dia untuk mencukur rambut atau mencukur bulu yang ada pada tubuhnya demikian pula dilarang bagi dia memotong kukunya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ummi Salamah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza dakhalatil 'ashr wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamas min sya'rihi wa basharihi syai'an" Jika telah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian memiliki niatan menginginkan untuk menyembelih hewan kurban, maka kata Rasul, "Fala maka jangan dia memotong rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Dalam riwayat lain dan kukunya, dalam riwayat yang lain dan kukunya tidak boleh dipotong. Jadi hukumnya haram, hukumnya haram, tidak boleh seseorang yang ingin yang memiliki niatan menyembelih hewan kurban pada hari Id maka jika dia punya niatan sebelum masuk satu Dhul Hijjah, maka dia tidak boleh. Jika telah masuk satu Dhul Hijjah untuk mengambil dari kuku atau rambut yang ada pada tubuh dia. Adapun misalnya ada seseorang sebelum masuk bulan Dhul dia masih belum punya niatan untuk berkurban. Tetapi dia baru memiliki niatan berkurban itu pada ketika telah memasuki bulan Dhul Hijjah, ketika telah masuk pada bulan Dhul Hijjah, baru dia punya niat untuk menyembelih hewan kurban. Maka bagaimana yang harus dia lakukan? Jawabannya adalah larangan tersebut dimulai dari niatan dia. Jika telah masuk pada misalnya dia baru niat untuk berkurban di tanggal 5 Dzulhijjah. Tanggal 5 Dzulhijjah dia baru niat, oh saya nanti mau nyembelih atau baru ada uang pada tanggal tersebut. Maka larangan ini dimulai dari niatnya dia. Larangan tersebut dimulai dari niatnya dia. Nah, tapi kalau dia niatnya sebelum masuk Idul Hijjah, maka larangan tersebut dimulai dari tanggal 1 Idul Hijjah. Terus berkelanjutan larangan itu, tidak boleh dia mengambil dari kuku dan rambutnya sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Sampai larangan tersebut sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Inilah perkara yang pertama yang perlu yang perlu untuk diperhatikan. Hukumnya khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan makruh, dan sebagian lagi mengatakan haram hukumnya karena asal larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah haram. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fala mas tidak boleh. Allah Rasul melarang, Rasul melarang. Hadis ini menunjukkan Rasul melarang, maka asal larangan yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah haram. Kemudian beberapa adab yang penting untuk diperhatikan bagi orang yang hendak berkurban. Yang pertama, yaitu hendaknya ayahud asikin ayahud ayyahud qabla dzabh hendaknya seseorang yang ingin menyembelih hewan kurbannya ia hendaknya terlebih dahulu mengasah pisau alat yang dia gunakan untuk menyembelih kurban dia hendaknya dia mengasah pisaunya terlebih dahulu sebelum menyembelih sebelum menyembelih karena hal itu akan mempercepat hilangnya rasa sakit yang dirasakan oleh hewan yang disembelih. Jika pisau itu tajam, maka tentu roh, nyawa dia akan cepat hilang dan rasa sakit dia akan merasakan tidak lama-lama dia rasakan sakitnya, tidak terlalu sakit yang dia rasakan jika pisaunya tajam. Maka yang lebih utama Perkara yang penting yang perlu diperhatikan yaitu jangan sampai seseorang menyembelih hewan kurban dengan pisau yang tidak tajam. Maka itu akan menyiksa hewan tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faida qataltum faahsinu al-qitlah, wa idza dabahtum faahsinu al-dzibhah, wal yuhidda ahadukum syafratahu, fal yurih dzabihatah." Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang dari kalian membunuh, maka perbaiklah perbaiklah dalam membunuh. Jangan berlebihan dalam membunuh. Hatta membunuh orang kafir tidak boleh Rasulullah SAW melarang kita untuk membunuh dengan cara yang keji, dengan cara yang berlebihan. Jika kita membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum dan jika kalian menyembelih kata Rasul, fa ahsinu Maka gunakanlah cara menyembelih yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berikutnya dan hendaknya salah seorang di antara kalian melancipkan, memperuncing alat yang dia gunakan untuk menyembelih sehingga dengan itu fal yurih dzabihatah dengan itu dia membuat enak, membuat lega hewan yang akan disembelih, membuat enak bagi hewan yang akan disembelih. Tidak menyiksa hewan yang akan disembelih tadi. Ini perkara yang penting untuk diperhatikan. Kemudian pula di antara adab yang perlu diperhatikan yang kedua adalah sauqul udhiyati ila mahalli dzabhi sauqan jamilan. Hendaknya seorang yang ingin menyembelih hewan kurban hendaknya dia menggiring hewan kurbannya itu ke tempat penyembelihannya dengan giringan yang baik, dengan giringan yang baik. Jangan dipaksa. Dipaksa ditarik-tarik sampai hewan tersebut berontak dengan digiring dengan giringan yang baik. Jangan ditendang-tendang atau ditarik pakai kaki. Maka ini tidak termasuk adab. Diriwayatkan dalam sebuah asar dari Muhammad bin Sirin bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an sahabat Umar bin Khattab melihat ada orang yang mau nyembelih hewan, mau nyembelih hewan dengan cara ra'a Umar bin Khattab rajulan yashabu syatan birijliha liyadbahaha. Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat ada orang mau nyembelih hewannya dengan cara ditarik hewan tersebut pakai kakinya. Hewannya itu ditarik dengan kasar pakai kaki dia. Maka Umar bin Khattab kaget. Ditegur oleh Umar bin Khattab. Fakala wailak, celaka engkau. kudha ilal mauti kudan jamilan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, celaka, apa yang kau berbuat ini kepada hewanmu yang mau kamu sembelih? kudha ilal maut kudan jamilan. Giringlah hewanmu itu kepada tempat kematiannya dengan giringan yang baik, dengan giringan yang baik. Maka ini termasuk adab bagi orang yang ingin menyembelih hewan kurban. Kemudian diantara adab pula yang ketiga adalah Allah yahuddas sikina amam al-hayawan alladhi yuridu dhabhahu. Hendaknya seseorang jangan dia memperuncing, jangan dia mengasah pisaunya di depan hewan yang mau disembelih. Ini penyiksaan. Jangan seseorang mengasah pisau, mengasah alat di depan hewan yang mau disembelih. Maka ini tidak termasuk al-ihsan. Rasulullah SAW merintahkan kita dalam menyembelih untuk melakukan cara yang baik. Maka cara yang seperti ini bukan cara yang baik. Telah sabit dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna rajulan adja'a syatan wa huwa yahuddu syafratahu telah tabit dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang dia meletakkan membaringkan kambingnya yang dia ingin sembelih dia baringkan kambingnya dulu baru kemudian orang tersebut mengasah udah dibaringkan kambingnya baru dia mengasah tidak langsung disembelih malah dia mengasah di depan kambingnya tadi maka Ibnu Abbas radhiyallahu an radhiyallahu anhuma menegur orang ini. Kata Ibnu Abbas, "Qala aturidu an tamutaha an antumitaha mautat?" Aturidu an tumitaha mautat? Hai, hey, engkau, apakah kamu mau membunuh dia? Apa kamu membunuh dia dengan mautat yakni apa kamu ingin membunuh hewan tersebut dalam keadaan dia masih hidup? Yani apa? kamu menyiksa? Kamu melakukan ini menyiksa hewan itu? Apa? kamu membunuh dia berkali-kali? Dia belum mati tapi sudah seperti mau mati. Dia belum disembelih tapi dia sudah merasakan mati. Aturidu antumitaha mautat. Apa? kau ingin dia mati berkali-kali? Halla akhad halla ahdatta syafrataka qabla an qabla an tadji'aha. Kenapa kamu tidak tidak mengasah dulu pisaumu sebelum hewan itu dibaringkan, kenapa tidak diasah dulu pisaumu sebelum kamu baringkan hewanmu tadi? Hadis atau athar yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Maka di antara adab yaitu hendaknya dia jangan melihatkan pisau atau mengasah pisaunya di depan hewan yang akan disembelih. Ini tidak termasuk cara yang baik. Ini kata Ibnu Umar Ibnu Abbas kata Ibnu Abbas ini orang yang dia mematikan hewan itu dengan cara yang menyiksa dengan mematikan dia berkali-kali dia masih hidup tapi dia sudah tahu kalau dia mau mati maka ini bukanlah cara yang baik kemudian diantara adab dan sunnah yang perlu diperhatikan pula yang berikutnya yaitu ibja'ul ghanami wal baqari fi dzabh yaitu hendaknya pada hewan kambing dan sapi dalam penyembelihannya hendaknya untuk dibaringkan. Sunnahnya adalah kalau kambing atau sapi menyembelihnya itu dengan dibaringkan, tidak duduk atau tidak berdiri langsung digorok, tidak demikian. Ini bukan sunnah, yang sunnah adalah dengan membaringkan kambing dan sapi tersebut. tidak boleh atau tidak sunnah hukumnya menyembelih dalam kondisi dia masih berdiri atau dalam kondisi dia duduk tidak berbaring. Adapun pada unta, adapun pada unta khusus pada unta yaitu dengan berdiri. Khusus pada unta maka disembelih dengan cara berdiri dan juga bukan dengan cara menyembelih tapi dengan cara anlahar Dengan cara anlahar anlahar itu dengan ditusuk. Jadi pisaunya ditusuk ke bagian leher atau pun leher bawah sini di bagian lehernya dalam kondisi dia berdiri ini pada onta pun pada kambing dan pada sapi maka dibaringkan dan disembelih disembelih adapun pada onta yaitu dengan an-nahar dan dilakukan dengan cara berdiri kemudian perkara yang berikutnya termasuk adab dan sunnah bagi orang yang ingin menyembelih al-udhiyah yaitu ayyatawalla dhabhuha bi nafsihi in kana yuhsinu dzabihah in kana yuhsinu dzibhah hendaknya seorang yang berkurban yang sunnah yang utama bagi dia adalah menyembelih hewan kurbannya sendiri dengan tangan dia sendiri ini yang sunnah menyembelih dengan tangan dia sendiri dengan syarat dengan catatan jika dia bisa menyembelih. Jika dia memang bisa menyembelih, Kalau orang nggak bisa dia nyembelih atau dia tidak pernah melihat orang menyembelih, langsung asal-asalan, tidak tahu cara menyembelih. Maka ini harusnya dia belajar lebih dulu, melihat dulu melihat orang lain menyembelih sampai dia bisa, baru setelah itu dia mempraktekkan. Adapun jika asal-asalan maka tidak demikian. Jadi yang sunnah yaitu menyembelih hewan kurbannya sendiri dengan tangannya. Yaitu jika dia baik dalam menyembelih, tapi jika dia merasa tidak bisa, tidak mampu untuk menyembelih, misalnya dia nggak kuat karena hewan kurbannya tenaganya lebih kuat dari dia, maka mungkin dia mewakilkan, boleh dia wakilkan ke orang lain. Kemudian pula perkara yang berikutnya <clears throat> at-tasmiyah wa takbir 'inda dhabah. Hendaknya seorang sebelum menyembelih membaca al-basmalah, membaca tasmiyah, yakni basmalah bismillah. Ini wajib hukumnya adalah membaca basmalah pada seluruh penyembelihan baik itu hewan kurban maupun hewan kurban pada Aid ataupun di luar hari Aid. Yang namanya menyembelih itu harus membaca bismillah, harus membaca basmalah. Ini syarat membaca basmalah dan takbir. Adapun takbir hukumnya sunnah. At-takbir ketika menyembelih itu hukumnya sunnah. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah ini syarat dalam dalam menyembelih. Adapun at-takbir maka ini hukumnya sunnah. Hal itu berdasarkan hadis yang sahih bahwa Nabi SAW dahulu beliau jika menyembelih beliau mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Hadis riwayat oleh Imam Al Bukhari dan Muslim. Dan juga dari hadis Anas bin Malik yang telah disebutkan tadi, Nabi SAW beliau menyembelih Bahan Nabi SAW bikabsyaini amlahaini ini, zabahahuma biadih wasamma wakabbar. Dalam riwayat dari hadis Anas yang diriwayatkan oleh yang Muslim, Nabi SAW menyembelih hewan kurbannya yaitu dua domba yang amlah. Yang amlah telah dijelaskan tadi yang akronain yang memiliki tanduk. Zabahahuma biadih. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih kedua dombanya itu dengan tangannya sendiri wasamma wa kabbar dan juga beliau basmalah membaca basmalah wasamma yakni membaca basmalah wa kabbar dan beliau juga bertakbir. Maka takbir dalam menyembelih ini hukumnya sunnah. Kemudian termasuk sunnah dalam al-udhiyah pula yang perlu diperhatikan yaitu qala an ya'kula min udhiyatihi hendaknya seorang yang berkurban hendaknya dia memakan dari hewan kurbannya bagi yang berkurban maka yang sunnah bagi dia memakan dari makan sebagian dari hewan kurban dia tidak ada batasan tertentu tidak ada batasan tertentu. Mau dia mengambil sedikit atau mengambil sepertiga atau mengambil setengahnya, maka itu semua bebas. Tidak ada batasan tertentu. Kata Rasulullah SAW dari hadis Abi Hurairah, "Idza dhaha ahadukum falyakul min udhiyatih." Jika salah seorang dari kalian menyembelih hewan kurban, maka hendaknya dia makan dari hewan kurban yang dia sembelih tersebut. Dari hewan kurbannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik, perkara yang berikutnya, qala la yajuz i'ta'ul jazzar. Tidak boleh hukumnya, haram hukumnya memberikan upah bagi tukang jagal. Tukang jagalnya diberi upah dari hewan kurban. Jadi upahnya itu dari hewan kurban yang dijadikan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh hukumnya memberi upah kepada jagal atau kepada orang yang menyembel yang mewakilkan sembelihan dia diberi upah dengan sebagian dari hewan kurban. Sebagian dari hewan kurban. Seperti misalnya kulitnya kita kasihkan untuk jagalnya. Ini tidak boleh. Tidak boleh kita beri upah dia dari hewan kurban tersebut. Terus bagaimana? Ya kita kasih upah sendiri dari uang kita, dari uang kita, bukan dari bukan dari hewan kurban. Jadi upahnya itu tidak boleh diambil dari hewan kurban. Karena hewan kurban itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada sedikit pun bagian dari hewan yang kita jadikan kurban itu untuk kita jual. Tidak boleh kita jual kulitnya. Tidak boleh kita jual kulit hewan kurban. Tidak pula kita jual dagingnya maka hukumnya tidak boleh seseorang memberikan upah kepada tukang jagal dari hewan kurban tersebut. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Talib, qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la u'tiyal jazzara minha. Aku dilarang, aku diperintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memberi kepada al-jazzar yakni tukang jagal sedikit pun bagian dari hewan kurban tersebut sebagai upahnya, sebagai upahnya. Kemudian kata beliau, nahnu nu'tihi min indina. Kami beri upah dari kami sendiri, bukan dari hewan yang dijadikan kurban tadi. Inilah beberapa permasalahan terkait al-udhiyah, terkait hewan kurban beberapa syarat dan juga adab-adab serta sunnah-sunnah yang perlu untuk kita kaji dan kita perhatikan sebelum kita melaksanakan al-udhiyah. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya yaitu hukum-hukum seputar al-Aid, seputar al-Aid. Disyariatkan bagi kaum muslimin untuk melakukan salat Aid yang dilakukan pada setahun dua kali yaitu Idul Fitr yang letaknya setelah Ramadan awal Syawal dan Id Al-Adha Idul Adha inilah dua Id kaum muslimin dua Id yang Rasulullah SAW khususkan untuk kaum muslimin yang di sana kaum muslimin berbahagia pada dua hari Id tersebut yaitu Idul Fitr dan Idul Adha salat Id merupakan salat yang disyariatkan dari Alkitab, dari Al-Quran, dan juga dari Sunnah, dan juga merupakan kesepakatan para ulama bahwa salat Id hukumnya masyru' disyariatkan. Hukumnya wajib, hukumnya wajib salat Id, hukumnya wajib. Kecuali bagi yang memiliki uzur seperti wanita yang haid, maka tidak wajib. berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Fashalli li rabbika wanhar. Ayat ini menunjukkan diperintahkan salat Id, yakni salat Idul Adha. Fashalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu dan berkurbanlah. Adapun dalil dari sunnah yang menunjukkan disyariatkannya salat Id yaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perbuatan para sahabat beliau dan Khulafa ar rasyidun berikutnya terus berjalan keadaan ini sampai pada zaman kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan wanita untuk keluar rumahnya dalam rangka menyaksikan salat Id, dalam rangka menyaksikan salat Id berdasarkan hadis Ummu Atiyah kunna nu'mar kunna nu'maru an, an nakhruja yaumal Id. Kami wanita kami wanita diperintah oleh Rasul SAW untuk keluar menghadiri salat Id. Hatta nakhruja hatta nakhruja, eh, hatta nukhraja al-bikra hatta nukhraja al-bikru min khidriha sampai-sampai wanita-wanita yang perawan pun disuruh keluar oleh Rasul SAW dari kandangnya, dari rumahnya, dari kurungannya. Wahatta tu wahatta nukhraja al-haidu dan juga sampai-sampai wanita yang haid pun diperintah untuk keluar dari rumah-rumah mereka. Dalam rangka menyaksikan hari besar kaum muslimin, dalam rangka menyaksikan me, e, mengagungkan syiar-syiar Islam dan juga dalam surat ayat terdapat idhar syariatul Islam, terdapat ilhar penampakan yakni kekuatan Islam kaum muslimin yaitu dengan keluarnya seluruh kaum muslimin ke lapangan maka disyariatkan salat Id. Hukumnya wajib salat Id al-Fitr maupun Id al-Adha. Wa awwalu salatul Id shallaha Nabi sallallahu alaihi wasallam dan awal kali salat Id yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Idul Fitr tahun kedua Hijriah. Inilah salat Id pertama yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu salat Idul Fitr tahun 2 Hijriah. Dan senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Id tersebut sampai beliau meninggal dunia, sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tempat salat Id dilaksanakan, ditegakkan yaitu salat Id al-Adha maupun Idul Fitr. Tempatnya yang disyariatkan yang sunnah yaitu adalah di tanah lapang, di tanah lapang, di padang pasir atau di tanah lapang, di musola tempat salat yang padang pasir bukan masjid. Kecuali di Masjidil Haram kecuali di Masjidil Haram. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitr wal adha ila al musalla dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Adha dan Idul Fitr menuju musalla yakni tanah lapang muttafaqun alaih dan juga hal itu yakni ketika kaum muslimin melaksanakan salat Id di tanah lapang ini lebih terlihat ke al-haibah lil muslimin lebih terlihat kewibawaan kaum muslimin kewibawaan lebih terlihat kekuatan kaum muslimin dan juga lebih tampak syiar-syiar Islam ketika kaum muslimin melaksanakan sholat Id tersebut di luar di tanah lapang bukan di masjid tapi di, boleh dilakukan di masjid jika ada uzur jika ada uzur seperti hujan atau seperti fitnah. Jika ada udur maka tidak mengapa dilaksanakan pada masjid di masjid. Kemudian waktu salat Id, kapan dilakukan waktu salat Id? Waktu salat Id dilakukan idza irtafa'a syams ba'da tulu'iha qadra rumh. Jika matahari telah yakni waktunya seperti waktu salat duha. Waktu salat Id itu waktunya seperti waktu salat duha Kapan mulainya? Yaitu dimulai ketika matahari sudah setinggi tombak. Setinggi tombak, yakni sudah terbit, sudah keluar matahari dan setingginya kira-kira seperti panjangnya tombak. Maka saat itu mulai ditegakkan sholat al-Aid. Sampai kapan batas akhirnya? batas akhirnya sampai sebelum memasuki waktu zuhur. Batas akhir salat Id sampai sebelum masuknya salat salat zuhur, yakni sama seperti waktu salat duha. Dan disunahkan pada salat Idul Adha untuk mempercepat menegakkan salat di awal waktu. Pada salat Idul Adha yang sunnah adalah mempercepat waktunya, yakni diawalkan waktunya, menunaikan salat Id diawalkan waktunya. Ini pada sholat Idul Adha. Adapun pada sholat Idul Fitri, maka yang sunnah adalah diakhirkan sedikit. yakni di senggangkan, dilambatkan waktunya. Tidak dilaksanakan di awal waktu tepat. ini agak diakhirkan. Apa hikmahnya? Hikmahnya, jika pada sholat Idul Adha, kenapa disyariatkan, diawalkan waktunya? Hikmahnya dikarenakan setelah selesai sholat Idul Adha, maka di situ akan ada peristiwa penyembelian hewan kurban dan juga hal itu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang sampai zuhur. Maka dengan kita mempercepat waktu sholat Idul Adha mengawali dengan wak awal waktu awal maka itu lebih utama. Disebabkan setelah sholat kita akan banyak melakukan aktivitas menyembelih hewan kurban dan membagi-bagikannya dan memasaknya maka yang lebih sunnah pada Idul Adha yaitu diawalkan waktunya. Adapun pada Idul Fitr maka diakhirkan waktunya, tidak dilaksanakan di awal tepat waktu. Dikarenakan sebelum Idul Fitr yang sunnah adalah agar zakat fitrah itu dibagikan kepada orang-orang yang berhak sehingga mereka setelah selesai membagi ada waktu untuk membagi-bagi zakat fitrah tersebut. Kemudian disunnahkan pula untuk bertakbir sebelum uh, untuk bertakbir ketika keluar menuju musola, keluar menuju tempat sholat. Disunnahkan seseorang keluar rumahnya dengan melantunkan takbir, dengan melantunkan takbir. Dan juga disunnahkan pula bagi dia untuk sebelum keluar melakukan sholat id, sebelum keluar menuju tempat sholat, yaitu hendaknya dia membersihkan dirinya yaitu dengan mandi disunahkan untuk membersihkan diri demikian pula disunahkan bagi dia menggunakan pakaian yang terbaik terbaik yang dia miliki ini sunnah hukumnya Hal itu berdasarkan Nabi SAW dahulu beliau memiliki hullah yakni pakaian yang beliau khusus guna, beliau gunakan pada salat Idul Adha dan Idul Fitr dan juga pada hari Jumat. Rasulullah SAW punya pakaian yang beliau khusus gunakan pada hari-hari raya dan juga hari Jumat. Demikian pula para sahabat yang lainnya. Ibnu Umar beliau memiliki karena Ibnu Umar yalbasu fil aidain ahsanu thiyab. Ibnu Umar radhiyallahu an salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ketika sholat Id beliau memakai pakaian yang paling baik yang beliau miliki. Maka disunahkan seseorang melaksanakan keluar menuju sholat Id dengan menggunakan pakaian yang bagus dan paling baik yang dia miliki. Tidak mesti baru, tidak mesti baru. Kemudian perkara berikutnya tidak disyariatkan pada salat Id azan dan iqamah. Tidak ada azan dan iqamat pada salat Id. Hal itu berdasarkan hadis Jabir yang diriwayatkan Imam Muslim. Qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-Id ghaira marratin. Kata Jabir bin Abdullah, aku telah salat bersama Rasul SAW salat Id beberapa kali, tidak cuma sekali saja. Fabada bis salati qabla al-khutbah maka beliau, aku menyaksikan Rasul melakukan salat dulu sebelum khutbah. ghairi adhanin wala iqamah. Tanpa ada adhan dan tanpa ada iqamat. Jadi salat id itu tidak seperti salat yang lain. Tidak seperti salat lima waktu. Tidak pakai adhan, tidak ada iqamah. Ini pada salat id. Demikian pula tidak disunnahkan salat tahiyatul masjid. Tidak ada salat apa? Qabliyah. Tidak ada salat qabliyah. Jadi kita datang ke tempat sholat id, maka tidak disunnahkan hukumnya kita sholat dua rakaat sebelum duduk. Tidak, tidak ada sunnahnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya langsung duduk, langsung duduk, tidak sholat, tidak sholat sunnah. Langsung duduk menunggu imam, menunggu imam sampai melakukan sholat id. Kemudian pula disunahkan sebelum keluar salat Id Al-Fitr pada salat Idul Fitr pada hari Idul Fitr sebelum keluar salat Idul Fitr Idul Fitri disunahkan bagi seorang untuk memakan tamar untuk memakan kurma yang jumlahnya ganjil yang jumlahnya ganjil satu tiga lima tamarat hal itu berdasarkan Nabi saw beliau dahulu sebelum keluar pada sholat Idul Fitr, beliau memakan tamar, memakan tamar yang jumlahnya witr. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adapun pada sholat Idul Adha, maka yang sunnah adalah dia menahan makan sampai dia menyembelih sampai menyembelih hewan kurban sampai selesai sholat. Hendaknya seseorang jika pada sholat Idul Adha dia menahan makan. Yang sunnah demikian, menahan makan sampai selesai sholat. Sampai selesai sholat. Adapun pada Idul Fitr dibalik. Dia makan dulu. Kenapa? Karena pada Idul Fitr, sebulan Ramadan dia biasa berpuasa. Sehingga ketika pada hari satu syawal, dia agar tidak sama dengan hari-hari sebelumnya, dia makan lebih dahulu sebelum dia melakukan sholat Id. Adapun pada Idul Adha, maka disunahkan bagi dia untuk menahan makan sampai dia selesai salat Id. Kemudian pula perkara yang sunnah yang perlu diketahui pula yaitu mukhalafatut tariq. Hendaknya seseorang ketika pergi berangkat menuju tempat salat Id, hendaknya dia menyelisihi jalan. Apa maksud menyelisihi jalan? Dia pergi dari jalan yang berbeda, pulang dari jalan yang berbeda. Ini yang sunnah. Pergi lewat jalan yang ini, keluarnya lewat jalan yang beda lagi. Tidak seperti jalan yang dia pergi tadi. Menyelisihi jalan yang telah dia lewati ketika dia berangkat. Ini sunnah. Ini perkara yang sunnah. Berdasarkan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Al Bukhari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Jabir berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kana Eid, khalaf al tariq Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Eid, beliau menyelisihi jalannya, menyelisihi jalannya, yani jalan yang dia telusuri ketika pergi, jalan perginya itu beda seperti jalan pulangnya. Ini petunjuk atau sunnah yang biasa dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pula disunnahkan at-takbir dan mengeraskan takbir ketika keluar dari rumah sampai duduk di tempat ditegakkannya salat Id. Disunnahkan bagi dia menunggu imam datang mutlak sifatnya mutlak tidak telah selesai sholat sifat kayaknya mutlak yang dia dia lakukan baik itu di rumah maupun di jalan maupun di masjid dia membaca takbir yang sifatnya mutlak tersebut disyariatkan ketika dalam satu Zulhijjah sampai hari tasbih. Adapun at-takbir yang jenis kedua yaitu takbir muqayyad juga disyariatkan adanya takbir yang muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Takbir yang memiliki waktu-waktu tertentu. Tidak takbir itu hukumnya sunnah. Takbir ada dua, takbir yang sifatnya mutlak bebas kapan dilakukan dan di mana saja dilakukan bebas. Itu dilakukan pada satu Zulhijjah dimulai ketika mulai satu Zulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Adapun takbir yang sifatnya muqayyad yang terikat dengan waktu atau takbir yang ada waktu-waktu tertentu. Kapan takbir mukanya tersebut? Yani kapan waktunya? Waktu takbir mukanya yaitu setelah selesai sholat lima waktu. Setelah selesai sholat lima waktu, sholat subuh, sholat duhur, sholat fajar, dan sholat asar, maghrib dan isya. Setelah setiap kali selesai sholat, itu disunahkan membaca takbir mukanya. Dia dikaitkan dengan waktu. Kapan dimulai takbir mukayyad ini? Kapan dimulainya? Takbir muqayyad ini dimulainya dari masuknya fajri yaum Arafah. Dimulai subuh atau fajar subuh tanggal 9 hari Arafah. Takbir muqayyad ini tanggal 9 atau hari Arafah pada subuh waktu subuh. Jadi berarti kapan dimulai takbir besok? Besok pada setelah selesai sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh besok tanggal 9. Besok hari Arafah. Setelah selesai sholat subuh disunahkan membaca takbir yang sifatnya ya terikat dengan waktu tertentu yaitu setiap selesai sholat-sholat wajib. Setiap selesai sholat-sholat wajib. Sampai terus dimulai dari hari Arafah, subuh hari Arafah sampai akhir hari tasrik, sampai akhir hari tasrik yaitu setelah selesai sholat asar tanggal 13, setelah selesai sholat asar tanggal 13. Hal itu berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu. Kan Nabi shallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi sholat al-fajr من يوم عرفة إلى عشر أيام التشريق يقول النبي صلى الله عليه وسلم التكبير صلاة تكبير سفر مقيد يد نكاد هذا وقت وقت تخلص التكبير يقول النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في صلاة الفجر يوم عرفة صلاة صلاة الصبح بعد هذه عرفة بنا في الحجة ساقين أي تشريع ساقين آخر هذه تشريع هذه في رواية الملك اليوم الجاد القدسي رحمه الله تعالى dan juga berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah أصح الأقوال بالتكبير الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة صلاة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق هذا شيخ الإسلام beliau menyebutkan pendapat mayoritas para ulama baik itu mayoritas para ulama asal dan para fuqaha dari kalangan para sahabat jumhur para sahabat dan juga para a'immah dan muslimin mereka mengamalkan sunnah ini yaitu bertakbir di subuh hari Arafah sampai sholat asar pada akhir hari tersebut sampai sholat asar akhir hari tasrik. Kapan akhir hari tasrik? Yaitu tanggal 13 akhir hari tasrik. 13 Zulhijjah. Kemudian pembahasan berikutnya terkait salat Id, sifat salat Id. Sifat salat Id. Al-kalam salat Id. Salat Id itu dua rakaat. Salat Id dilakukan dengan dua rakaat. Pada rakaat pertama bertakbir sebanyak atau ويكبر في الركعة الأولى فعل تكبيرة الاحتفال الإحرام والفاتح والاستفتاح ست تكبيرات pada takbir pertama sholat Id baik Idul Adha maupun Idul Fitr ada enam kali takbir selain takbir al-ihram. Jadi pertama rakaat pertama sholat id yaitu pertama kita membaca kita bertakbir. Takbir yang pertama ini adalah takbir takbiratul ihram. Tidak dihitung. Takbiratul ihram hukumnya syarat rukun. Rukun sholat harus takbir takbiratul ihram. Seorang kalau salat harus takbiratul ihram. Kemudian setelah takbiratul ihram ditambah dengan 6 takbir, ditambah dengan 6 takbir. Jadi total semua digabung dengan takbiratul ihram ada 7 kali takbir. Takbir yang pertama hukumnya rukun, yaitu takbir al-ihram, takbiratul ihram. 6 ditambah takbiratul ihram jadi 7. Jadi pertama takbiratul ihram, kemudian kita tambah setelah takbiratul takbiratul ihram, kemudian kita baca Al-Fatihah, Al-Istiftah. Baca Al-Istiftah. Takbiratul ihram, baca Al-Istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya atau ya subhanakallahumma. Eh, Subhanallah apa? Doa doa istiftah yang dengan apa? Dengan doa yang beda. Baca istiftah, takbiratul ihram, kemudian baca doa istiftah, kemudian menambah dengan enam kali takbir. Kemudian setelah itu ruku dan seperti halnya sholat-sholat biasa. Kemudian bangun melakukan takbir melakukan rokaat yang kedua. Rokaat yang kedua ini dilakukan dengan lima kali takbir, lima kali takbir. Rokaat kedua lima kali takbir selain takbir al-intiqal, selain takbir pindah apa itu takbir pindah yakni pindah dari satu gerakan sholat kepada gerakan yang lain jadi ketika sujud ketika sujud yang kedua kita bangun menuju rokaat kedua kita sudah selesai rokaat pertama sujud yang pertama sujud yang kedua kita bangun baca apa takbir setiap bangun dari sujud kita baca takbir ini takbir tidak dihitung takbir perpindahan takbir berpindah ini tidak dihitung setelah takbir perpindahan, kita baca takbir lima kali. Setelah baca setelah takbir perpindahan itu kita baca takbir lima kali. Jadi kalau dihitung sama takbir perpindahannya itu berarti enam kali. Jadi pada takbir rokaat pertama ada enam kali selain takbir ihram. Takbir pada rakaat kedua lima kali selain takbirah al-intiqal, selain takbir perpindahan selain takbir berbeda. Jadi dihitung lima kali. Kemudian apa yang kita baca pada salah-salah takbir ini tidak ada bacaan khusus, yakni diam, diam, tidak ada bacaan atau wirid-wirid tertentu yang kita baca. Bahkan Rasulullah SAW yaskut baina kulli takbiratain sakatan yasirah. Dan Rasulullah SAW beliau diam sebentar apa Terus takbir tidak langsung cepet-cepetan takbir, ya, tidak. Tapi dikasih jeda. Takbir pertama berhenti sejenak, kemudian takbir lagi berhenti sejenak lagi. Kemudian disebutkan oleh para ulama, bahkan Rasulullah SAW yaskutu baina kulli takbiratain sakatan yasirah walam yahfaz anhu zikrun muayyan. Tidak pernah ada yang sabit yang telah tetap dari Rasulullah SAW adanya zikir tertentu antara takbir-takbir ini. Kemudian permasalahan jika makmum ada makmum yang ketinggalan rakaat, ada makmum yang ketinggalan takbir takbir ini. Ada makmum dia ketinggalan. Imam sudah baca surat, imam sudah baca surat, dia belum masuk. Dia belum bertakbir sebanyak enam atau lima kali tadi atau misalnya dia nah, apa dia masuk dalam keadaan imam sudah ruku atau yang dia harus membayar takdir takdirnya itu dulu baru mengikuti imam atau bagaimana jawabannya adalah yang harus dia lakukan adalah dia hanya melakukan takbiratul ihram saja dan tidak melakukan takbir-takbir yang tambahan tadi tidak perlu dia mengganti takbir-takbir yang tambahan tadi tidak perlu dia menyibukkan diri dengan tajwid-tajwid yang banyak tadi. Cukup dia jika dia sudah ketinggalan, dia melakukan takbir, takbir ihram, kemudian dia mengikuti gerakan imam langsung. Dia mengikuti gerakan imam langsung. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian permasalahan berikutnya sholat id itu dilakukan dengan al-jahr. Sholat Id dilakukan dengan al-jahr dengan mengeraskan suara, mengeraskan bacaan. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam yajharu bil qira'ati fil Idain. Dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengeraskan suara dalam bacaan beliau ketika sholat Id. Dan juga pada sholat al-istisqa, sholat meminta hujan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala. Dan disunahkan pula pada rakaat yang pertama untuk membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-A'la. Adapun pada rakaat kedua disunahkan setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Ghasyiyah. Disunahkan pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-A'la. Adapun pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah surat Al-Ghasyiyah. Sebagaimana telah tadi dari Rasulullah SAW hadis Samurah dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad karena kalau fil aidain al-a'la wal ghashiyah. Nabi SAW dahulu beliau membaca pada salat Id al-Adha dan Id al-Fitr, Id al-Adha eh, dan Id fitr surat al-A'la dan surat al-Ghashiyah pada rakaat pertama al-A'la dan Ghashiyah pada rakaat kedua. Atau pada rakaat pertama dengan membaca surat Qaf dan pada rakaat kedua dengan membaca surat Al-Fajr. Ini juga sunnah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi SAW dalam suatu salat Id beliau membaca pada rakaat pertama surat Qaf dan pada rakaat kedua surat Al-Fajr. Kemudian pembahasan berikutnya atau hukum hukum berikutnya yaitu in wafaqal Id yaumul Jum'ah jika hari Id itu bertepatan dengan hari Jumat maka di sana ada hukum yang khusus. Faman al Id lam tajib alaihi jum'ah. Karena siapa yang sudah melaksanakan sholat Id, maka tidak wajib bagi dia melakukan sholat Jumat. Cukup bagi dia melakukan sholat dulu saja. Jadi orang yang sudah melakukan sholat Id, jika memang bertepatan dengan hari Jumat, hari Idnya bertepatan dengan hari Jumat, maka Jumatan itu tidak wajib sudah. Hukum dia pergi untuk Jumatan tidak wajib. Tetapi kalau mau pergi tidak apa-apa. Itu melakukan Jumatan. Tetapi apa yang harus dilakukan? Melakukan sholat duhur, melakukan sholat duhur. Berdasarkan hadis Ibn Abbas. Ayat Nabi SAW, Ijtama aidani fi yaumikum hada. Pada suatu eh pada zaman Rasul SAW, bertepatan dengan hari Jumat. Kemudian kata Rasul SAW, telah terkumpul pada hari ini dua eh Dua, dua Eid telah terkumpul pada hari ini kata Rasulullah SAW kita ma'aidani kum hada faman sallal aid lam tajib alaihi jum'ah kata Rasul maka barang saya yang sudah melakukan sholat id tidak wajib lagi baginya melakukan sholat jumat tapi dia harus sholat duhur maksudnya tidak wajib sholat jumat itu bukan tubuh sholat duhurnya tidak maksudnya tidak wajib bagi dia pergi untuk jumatan Pergi untuk jumatan melakukan sholat jumat tersebut فمن شاء إلى الجمعة ajza'ahu مجمعون إن شاء الله inna mujmi'una insyaallah kata Rasulullah wa inna muj wa inna الله صلى الله عليه وسلم ما كبر siapa yang ingin melakukan sholat Jumat maka tidak apa-apa dan wa inna dan kami insya Allah akan hadir pada Jumat Yani Rasulullah SAW beliau akan melaksanakan sholat Jumat beliau akan melaksanakan sholat Jumat kemudian pulang dibolehkan ketika pada hari Aid seorang untuk mengucapkan selamat hari raya, selamat al-Aid, taqabbalallahu minna wa minkum. Maka ini tidak mengapa ini perbuatannya hukumnya dibolehkan. Tidak ada mukhalafah, tidak ada permasalahan dan juga bahkan perkara ini telah dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka jika raja'u min as-salati yaqulu ba'dhum ba'dha taqabbalallahu minna wa min Dahulu para sahabat jika beliau jika mereka pulang dari salat Id mereka menjumpai saudara-saudara yang lain dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa min Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan amalan kami dan amalan kalian. Maka mengucapkan ucapan-ucapan selamat maka itu tidak ada masalah tidak dibolehkan dibolehkan dan hal itu pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala dan yang lebih utama adalah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kemudian hendaknya seorang muslim dalam dalam hari raya di setiap hari setiap lebaran hendaknya dia untuk menjauhi al muqalafat menjauhi perkara-perkara yang menyelisih syariat dan juga perkara-perkara yang mungkar yang sering terjadi pada hari Aid sering terjadi pada hari Aid yaitu berupa agak kilat berkumpul antara laki-laki dengan perempuan bersentuhan tangan salaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya ini tidak boleh ini haram baik di hari Aid maupun di luar hari Aid mendengarkan musik mencukur jenggot dan seterusnya dari perkara-perkara yang menjadi syariat maka ini harus dijauhi harus dijauhi seorang muslim bukannya pada hari Aid dia melakukan maksiat. Hari Eid itu adalah hari yang seseorang hendaknya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa ringkasan penting yang perlu kita ketahui tentang al-udhiyah dan juga tentang hukum-hukum seputar al-Eid.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 Mungkin ya, aku dapat yang dua puluh.